Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah Ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, para pendengar, sahabat Radio Roja dimanapun uh, saudaraku berada. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang besar yaitu Islam dan sunnah. Hingga eh, sampai hari ini sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah Nabi nya. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita kebaikan-kebaikan ini sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dapat mengerjakan perkara yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Para pendengar bahagia, Insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai Al-Kabair <clears throat> dan pagi ini kita akan membahas Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wasitun dosa besar yang ke-65 yaitu tarikul jamaah fayusalli wahdahu min ghairi udhrim meninggalkan salat jamaah lalu mengerjakannya sendirian tanpa udzur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menyampaikan kepada kita sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat jemaah. Beliau berkata, beliau bersabda, "Lakot hamam tu an amura rajulan fayusalli bin nas thumma uharriq ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ah buyutahum Nabi mengatakan sungguh aku aku bermaksud dan betapa ingin aku menyuruh seseorang mengimami sholat jemaah ini menggantikanku. Lalu aku pergi membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jemaah. Di dalam uh, hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, layantahian akwamun an wada'ihimul jama'at aw Allah ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya Ibnu Majah, Nasa'i, Darimi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan hendaknya orang-orang itu berhenti dari perbuatan meninggalkan sholat jemaah. Atau nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Nah itulah beberapa di antara ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang meninggalkan sholat jemaah. Dan sholat jemaah ini adalah wajib hukumnya fardu ain bagi setiap laki-laki yang telah balik. Ya banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat jemaah ini dan tidak boleh meninggalkannya tanpa udur. Memang para ulama di dalam masalah ini berselisih pendapat. Ada empat pendapat di dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwa sholat jemaah ini hukumnya fardu kifayah. Ini adalah sebagian pendapat ulama. Di antaranya adalah ini bahwa pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa zahir dari pendapat Imam Syafi'i bahwa salat jemaah itu hukumnya fardu kifayah. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh jumhur sahabat-sahabat beliau terdahulu. Maksud dari fardu kifayah adalah jika salat jemaah ini telah ditegakkan oleh sebahagian orang, maka gugurlah kewajiban atas sebahagian lainnya. Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Raudatul Talibin, Salat berjamaah hukumnya fardu ain untuk salat Jumat. Adapun untuk salat-salat fardu yang lainnya ada beberapa bentuk pendapat dalam masalah ini. Kemudian beliau merojihkan pendapat Al-Imam Syafi'i yaitu beliau mengatakan pendapat yang paling tepat adalah hukumnya fardu kifayah. Kemudian beliau mengatakan demikianlah pendapat yang disampaikan oleh sebahagian sahabat kami di antaranya adalah Ibnu Mundir, Ibnu Khuzaimah ya dan yang lain-lain. Beliau mengatakan ya eh, ada pun pendapat Al Imam dan juga pendapat kami kata beliau, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika penduduk satu daerah menolak menegakkannya, maka imam ataupun penguasa ataupun pemerintah berhak memerangi mereka. Sanksi ini tidak akan dihapus sampai mereka menegakkannya. Hingga siar agama yang satu ini tegak di tengah-tengah mereka. Ini pendapat pertama mereka berdalil dengan beberapa pendapat eh, mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihi musyaitan fa alayka bil jamaah fa inna ma ya'kulu min al ghanam al qasiyah Apabila ada tiga orang dalam satu kampung atau desa, lalu mereka tidak menegakkan sholat berjamaah, pastilah syaitan menguasai mereka. Hendaklah kalian menjaga sholat jamaah, karena serigala itu senantiasa mengintai dan memangsa kambing yang terpisah sendirian. Ini dalil yang mereka bawakan. Di antaranya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fard sab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. Al-Khattabi menjelaskan bahwa kebanyakan para rekan-rekan Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat jemaah ini hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain mereka berhujah dengan hadis di atas ini yaitu salatul jamaah abdul min salatil fad bisaba'in wa ishrina darajah itu ada beberapa dalil yang diangkat oleh pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah Pendapat yang kedua mengatakan bahwa solat jemaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah ini merupakan madhab Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Maliki atau Malikiyah. Al-Imam Syaukani mengatakan, ya pendapat yang paling adil dan paling tengah, paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan salat jemaah hukumnya sunnah mu'akadah. Hanya orang-orang celaka yang terhalang dari kebaikan, yang tidak komitmen mengerjakannya. Adapun pendapat yang mengatakan hukumnya fardu ain atau fardu kifayah atau menjadi syarat sah salat sungguh tidak benar. Ini ya perkataan Al Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitab beliau Nailul Autar. Ibn Abdul Bar menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas fuqaha, ulama-ulama Irak, Syam dan Hijaz. Al-Karhi, ya salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, salat jemaah hukumnya sunnah. tidaklah dianjurkan kepada siapapun untuk meninggalkannya, kecuali bila ada udur. Itulah pengertian wajib bagi masyarakat awam, yakni sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Ya, mereka ber, uh, itulah pengertian wajib bagi masyarakat awam, yaitu sunnah muakkadah dan wajib itu adalah sama. Ya, jadi uh, ya membagi kewajiban itu ada dua. Ada yang mereka katakan fardu dan ada yang mereka katakan wajib. Nah, wajib ini bagi mereka adalah sunnah muakkadah atau sama dengan uh, sunnah muakkadah. Al-Khalil mengatakan, salah seorang ulama Malikiyah mengatakan dalam mukhtasarnya bahwa salat fardu berjamaah selain salat Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ibnul Jauzi juga mengatakan ya bahwa salat fardu berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dan dalam hal ini mereka berdalil ya dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang kita bacakan tadi bahwa Rasulullah mengatakan Salatul jamaah afdalu min salatil faz bi sab'ina wa ishrina bi sab'in wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. As-Sun'ani ya di dalam kitab Subuh Subuhul Salam yang setelah menyebutkan hadis Abdullah bin uh, bin Umar yang tadi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa hukum salat jemaah itu tidak wajib. Ya, nah demikian dan dalam hal ini ya mereka juga berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari secara marfu ya dikatakan bahwa inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum wal eh, fa ab'aduhum walladhi yantadhiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhina yusalliha thumma yanam Sesungguhnya manusia yang paling besar pahala pahala solatnya adalah yang paling jauh berjalan untuk menegakkannya. Dan orang yang menunggu solat hingga ia mengerjakannya bersama imam secara berjamaah, pahalanya lebih besar daripada orang yang, orang yang buru-buru solat lalu tidur. Nah, di antara dalil yang mereka bawakan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada rombongan utusan yang menghadap beliau agar menegakkan solat Beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakannya berjamaah. Nah, demikian. Ya jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa salat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, salat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkad. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa salat berjamaah ini hukum adalah syarat sah salat. Salat berjamaah adalah syarat sah salat. Artinya tidak sah sholat ya, fardu tanpa berjamaah. Ya. Hukumnya fardu ain kecuali bila ada udur. Ini merupakan pendapat sejumlah alim ulama lain. Eh, Ibnu Abi Musa, kemudian pendapat ulama-ulama Zahiriyah, dan sejumlah ulama hadis, ya seperti misalnya Abu Hasan At-Tamimi, Al-Hambali, dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Barakat, ya dari kalangan ulama-ulama Hambali. Nah demikian. Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain bahwa ah, yang pertama adalah riwayat uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani. Barang siapa mendengar seruan uh, muadzin namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada udzur. Demikian juga mereka berdalil dengan hadis yang kita bawakan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab fayuhtabu atau fayuh eh, fayuhtabu thumma amuru thumma amura bis salah fayu'adzina laha thumma amura rajulan fayu'ammun nas." ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, betapa ingin aku memerintahkan supaya menyediakan kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan lalu iqamah. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat. Lalu aku berangkat bersama beberapa orang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri salat jemaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa uh, ada seorang laki-laki buta yaitu Abdullah bin Umi Maktum datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah aku tidak mendapatkan orang yang menuntunku ke masjid. Lalu laki itu, laki-laki itu minta dispensasi keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat fardu di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Nah, ketika laki-laki itu hendak pergi, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan Adan? Laki-laki itu menjawab, ya, aku mendengarnya." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu, datangilah seruannya." Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi mengatakan, datangi seruannya, penuhi seruan muadzin. Nah, demikian. Ya, mereka uh, ulama-ulama uh, uh, yang berpendapat seperti ini juga berdalil dengan perkataan ataupun pendapat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang uh, perintah menjaga sholat lima waktu bahwa hal itu termasuk sunnah Rasulullah ya dan juga dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahkan uh, eh, dan ia menyatakannya sahih dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah mengatakan man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin ya barang siapa yang mendengar seruan adzan namun ia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur kecuali bila ada udur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Al Mustadrak dan hadisnya sahih. Hadis ini senada dengan hadis yang kita bacakan tadi dari uh, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ya jadi pendapat ini mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sah sholat. Sholat jamaah itu adalah syarat sah sholat. Kemudian pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa hukumnya fardu ain. Namun bukan syarat sah solat. Artinya kalau dia terluput solat berjamaah, sengaja meninggalkannya, ya sengaja meninggal. Ini beda pendapat yang ketiga dengan yang keempat. Pendapat yang keempat ini mengatakan fardu ain. Ya, dan bila seseorang sengaja meninggalkannya, maka ia terluput pahala. Namun solatnya tetap sah. Ia berdosa dan terluput dari pahala solat berjamaah, namun dia dinyatakan berdosa. Ya, solatnya sah. Ya, solatnya dianggap sah. Jadi mereka mengatakan hukumnya fardu ain, namun bukan syarat sah solat. Bukan syarat sah solat. Jadi mereka berbeda dengan pendapat yang ketiga ini di dalam menafsirkan hadis Nabi, fala solatalahu. Fala solatalahu. tidak ada solat baginya. Apakah tidak ada pahala sholat baginya, artinya dia membawa dosa, ya karena telah melalaikan kewajiban, atau fala sholat talahu, artinya tidak ada sholat baginya. Nah, jadi mereka mengatakan fala sholat talahu, eh fala sholat, eh, fala ajra li sholat li sholatihi. Itu tidak ada pahala bagi sholatnya, tidak ada pahala bagi sholatnya yang dia kerjakan sendirian dengan meninggalkan jemaah. Ya, walaupun sholatnya itu dianggap sah. Karena apa? Ah, sholat berjamaah bukan merupakan syarat sah sholat. Ya, hukumnya fardu ain, namun bukan merupakan syarat sah sholat. Nah, pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dan beberapa ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah seperti Atta bin Abi Rabbah, Al-Auza'i, Abu Thur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama-ulama Hanafiyah dan Hambaliyah. Atha mengatakan, Salat fardu berjamaah adalah kewajiban yang mesti ditegakkan. Bila ia mendengar seruan adzan, maka wajib atasnya menghadirinya. Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama uh, hadis lainnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Barang siapa mendengar seruan adzan namun ia tidak menyambutnya, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan enggan menerimanya. Enggan menerimanya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, salat fardu lima, wak eh, lima waktu itu wajib dikerjakan berjamaah bagi kaum pria, bukan bagi kaum wanita. Kaum wanita tidak wajib, tapi bagi kaum pria hukumnya wajib. Namun bukan merupakan syarat sah salat. Bukan merupakan syarat sah salat. Nah, berdasarkan keterangan di atas, bila seorang muslim meninggalkannya tanpa udur, ia terkena dosa. Namun salatnya tanpa berjamaah itu dianggap sah. Ya, dianggap sah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تف... لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة Allah mengatakan dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yaitu sholat bersamamu, dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu bersujud, ya telah menyempurnakan ya, satu rakaat, maka hendaklah uh, mereka pindah dari uh, dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat lalu bersolat bersama lalu mengerjakan uh, mengerjakan sholat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus ini berkaitan dengan sholat khawf Ayat ini menunjukkan merupakan dalil yang amat jelas menunjukkan wajibnya sholat berjamaah dan tidak boleh ditinggalkan kecuali bila ada udur. Misalnya dalam kondisi tidak aman dan sakit. Ya, ya dalam eh, kondisi-kondisi uh, ya kita katakan genting, gawat menghadapi musuh saja, ya salat berjamaah itu tidak gugur. Ya apabila masih mampu dilakukan, masih bisa dikerjakan, maka wajib mengerjakannya. Ya, kecuali bila ada udur seperti kondisi tidak aman dalam peperangan ataupun sakit. Jadi ini merupakan dalil yang kuat menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bahwa ia adalah fardu ain tidak gugur kecuali bila ada udur. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini berisi perintah dan hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Warka'u ma'ar raqiin. Ai sallu ma'al musallin Salatlah kamu bersama orang-orang yang salat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar bertasbih kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut pada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang jadi ini menunjukkan bahwa ya e, tidak boleh lalai dengan perniagaan ataupun kesibukan dari zikrullah dan dari menegakkan salat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid dan luruskanlah muka muka dan dirimu ya di dalam di, di dalam setiap salat ya inda kulli masjid. Nah demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wa yawma yukshafu an ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون dan pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud maka mereka tidak kuasa dalam uh, tidak kuasa untuk sujud dalam keadaan pandang pandangan mereka tertunduk ke bawah lagi mereka diliputi kehinaan dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, diajak untuk bersujud dan mereka ya dalam keadaan salimun, yaitu dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat, tidak ada halangan untuk mengerjakannya. Nah, berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibnu Qayyim jauziyah mengatakan, bentuk pengambilan dalil dari ayat di atas sebagai berikut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka pada hari kiamat dengan membuat mereka tidak mampu sujud. Karena sewaktu disuruh untuk sujud di dunia, mereka enggan menyambutnya. Ya, azan berkumandang, mereka enggan menyambutnya. Menyambut seruan itu maksudnya adalah mendatangi masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Bukan mengerjakannya sendirian di rumah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya, yakni menyambut seruan adzan Sejumlah ulama salaf menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala Waqad yud'auna firman Allah Subhanahu wa taala waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera sehat walafiat seruan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ucapan muadzin hayya 'alas salah hayya 'alal falah kata hayya berarti marilah dan sambutlah jadi menyambut seruan adzan ini artinya perintah untuk menghadiri sholat berjamaah. Dan orang-orang yang tertinggal mengerjakannya, ya belum terhitung menyambut seruan adzan atau belum terhitung menyambut seruan yang diserukan kepada mereka. Nah demikian. Ya. Jadi ini uh, beberapa ayat yang dijadikan sebagai dalil bahwa uh, eh, salat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Dan di antara dalil yang diangkat oleh uh, para ulama yang berpendapat hukumnya fardu ain adalah hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi yaitu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tertinggal dari salat berjamaah. Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan ya menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah di atas. Beliau mengatakan hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa menghadiri sholat lima waktu berjamaah hukumnya fardu ain. Sekiranya hanya sunnah tidak wajib. Ya tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi ultimatum yang sangat keras terhadap orang-orang yang tertinggal, yaitu membakar rumah-rumah mereka, dan ultimatum seperti ini tidak mungkin ditujukan kepada orang yang meninggalkan fardu kifayah. Ya, misalnya eh, pensyariatan berperang melawan orang-orang yang meninggalkan fardu kifayah. Namun masih perlu ditinjau kembali ya karena suatu perbuatan yang mengakibatkan pelakunya dihukum bunuh tentu lebih khusus daripada perbuatan yang para pelakunya hanya uh, boleh diperangi. Sebab hukum boleh diperangi saja hanya bisa dijatuhkan bila seluruh anggota masyarakat tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ya jadi dibedakan diperangi dan dibakar rumahnya untuk yang meninggalkan ya sholat berjamaah ya eh, sebahagian orang ya tidak seluruhnya maka hukumnya adalah ya Nabi berkeinginan ya untuk membakar rumah-rumah mereka berkeinginan ini menunjukkan bahwa uh, ini adalah suatu karena uh, apa yang mereka tinggalkan itu adalah suatu yang wajib. Ya, seandainya hanya sekedar uh, sunnah atau fardu kifayah, tentu Nabi tidak berkehendak untuk membakar rumah-rumah mereka karena sholat berjamaah sudah ditegakkan. Ya, kewajiban sudah telah dilaksanakan. Ya, dan fardu kifayah itu pengertiannya jika dilakukan sebahagian maka gugurlah kewajibannya atas sebahagian yang lain. Nah, e, meninggalkan e, hukum boleh diperangi itu apabila seluruh penduduk negeri itu ya meninggalkan sholat berjamaah. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ibnu Abdi Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bagi ulama yang berpendapat hukumnya fardu ain berdalil dengan hadis ini. Sebab bila sekiranya hukumnya hanya fardu kifayah, Berarti kewajiban ini sudah cukup dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat yang menyertai beliau. Dan jika dikatakan hukumnya sunnah, sunnat mustahab, ya dianjurkan hanya dianjurkan maka orang-orang yang meninggalkan perkara sunnah tidaklah dihukum bunuh dan tidaklah diancam dengan ultimatum yang sangat keras ini maka jelaslah bahwa hukumnya fardu ain ya hukumnya fardu ain dan di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat hukumnya fardu ain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya eh, yang tadi kita jelaskan bahwa ada seorang pria buta ya disebutkan dalam riwayat lain bahwa ini adalah uh, Abdullah bin Umi Maktum ya yang mendatangi Rasulullah minta keringanan dan dispensasi agar meninggalkan atau tidak menghadiri salat berjamaah karena tidak ada ya eh, orang yang menuntutnya untuk datang ke masjid ya dia adalah seorang buta nah ketika Nabi telah mengizinkannya dan dia hendak pergi Nabi mem memanggilnya kembali apakah engkau mendengar seruan adzan dia mengatakan ya aku mendengarnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu datangilah seruannya kalau begitu datangilah seruannya Ya, nah di, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi dispensasi kepada orang buta untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meskipun ia telah mengemukakan alasannya bahwa ia seorang pria buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Ditambah lagi rumahnya agak jauh, antara rumahnya dan masjid terdapat lembah, dan di Madinah tatkala itu masih banyak berkeliaran binatang-binatang buas. Meskipun ia telah mengajukan alasan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberinya keringanan. Bahkan Nabi berkata kepadanya, apakah engkau mendengar Adan? Ia menjawab, ya, aku mendengarnya. Maka Rasul pun mengatakan, kalau begitu datangilah seruan Adan. Dalam riwayat lain dikatakan, saya tidak mendapatkan keringanan bagimu. Dan hadis ini uh, merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Jika orang buta saja tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya, apalagi orang yang normal penglihatannya dan tidak ada udur. Ibnu Qudama mengatakan jika orang buta yang tidak ada penuntunnya saja tidak diberi dispensasi, apalagi orang yang normal. Nah, Ibnu Mundir mengatakan, ya penjelasan tentang wajibnya orang buta menghadiri jamaah meskipun rumah mereka jauh dari masjid menunjukkan bahwa Salat berjamaah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Seandainya Rasulullah Ya, seandainya saja Rasulullah telah berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, saya tidak mendapatkan dispensasi untukmu, maka orang yang normal penglihatannya tentu lebih layak untuk tidak mendapatkan dispensasi. Al-Khattabi mengatakan dalam kitab Ma'alimus Sunan, hadis ini menunjukkan wajib hukumnya menghadiri salat berjamaah. Sekiranya hukumnya hanya sekedar sunnah, tentunya orang-orang yang tidak bisa menghadirinya seperti orang yang ada udur dan orang lemah, yang misalnya Ibnu umi Maktum, lebih baik diberi dispensasi. Ya, lebih layak untuk diberi dispensasi. Namun dispensasi tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara dalil yang dibawakan oleh jumhur ataupun oleh para ulama yang berpendapat bahwa hukum salat berjamaah itu adalah fardu ain adalah ya riwayat dari Ma'dan bin Abi Thalib Al-Ya'mari yang menceritakan bahwa Abu Darda pernah berkata kepadanya, "Di manakah tempat tinggalmu?" Maka ia menjawab, Ma'dan menjawab, di sebuah kampung di sebuah uh, sebelum kota Hims. Di sebuah kampung sebelum kota Hims. Lalu Abu Darda berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihi syaitan fa alaika bil jamaah." Apabila ada tiga orang dalam satu kampung atau desa, lalu mereka tidak menegakkan salat berjamaah, pastilah syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kalian menjaga salat jamaah hendaklah kalian alaika bil jamaah, hendaklah kamu tetap menegakkan salat berjamaah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, bentuk pengambilan dalil dari hadis di atas sebagai berikut. Bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah adalah orang yang telah dikuasai oleh syaitan karena meninggalkan jamaah yang salah satu syiarnya adalah adzan dan iqamah. Ya, dan syaitan lari ketika mendengarkan adzan dan iqamah. Nah orang yang lari ketika mendengarkan, mendengarkan adzan dan iqamah, ini adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Nah sekiranya sholat jemaah itu hukumnya sunnah, boleh dihadiri, boleh tidak, tentunya syaitan tidak akan menguasai orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan siar-siarnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah, ya, adalah orang yang dikuasai oleh syaitan, ya karena meninggalkan jamaah adalah salah satu siarnya setan. Eh, meninggalkan uh, uh, jamaah yang salah satu salah satu syiarnya adalah adzan dan iqamah ya itu adalah uh, suatu uh, kita katakan uh, syiar ya agama yang mana syaitan lari darinya ya disebutkan bahwa syaitan itu apabila adzan berkumandang maka dia lari terkentut-kentut selesai adzan dia datang lagi ya iqamah ditegakkan dia lari lagi terkentut-kentut ya, iqamah ditegakkan, uh, salat ditegakkan maka dia kembali untuk mengganggu orang-orang yang salat. Jadi orang-orang yang lari dan tidak mendatangi salat berjamaah ini adalah orang-orang yang telah berhasil dikuasai oleh syaitan. Ya, jadi nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan wajibnya salat berjamaah dan tidak boleh ditinggalkan kecuali bila ada udur. Ya, nah demikian itulah pendapat yang uh, para ulama dari kalangan sahabat dan tabiin dan juga merupakan madhab Imam Ahmad dan uh, madhab al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan mengenai sholat jemaah saya tidak beri dispensasi untuk meninggalkannya kecuali bila ada udur. Nah demikian. Jadi ya dari keempat pendapat di atas yaitu yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan syarat sahnya sholat. Dan yang keempat fardu ain. Yang paling kuat adalah pendapat yang keempat. Bahwa sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Tidak gugur kecuali bila ada udur untuk meninggalkannya. Dan jika orang itu meninggalkannya, ya, maka dia berdosa dan hukumnya ya tetap sah. Ya hukumnya tetap sah. Nah demikian. Dan dia mendapat dosa. Seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa dari uh, uh, eh, sholat yang telah dikerjakannya. Nah demikian. Nah ada beberapa udur ya yang perlu kita ketahui Nabi saw tadi mengatakan man sami an nida falam yatihi falasolatallahu illa min udurin. ya Siapa yang mendengarkan seruan adzan, siapa saja yang mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali ada udur. Nah, udur-udur apa saja yang membolehkan seorang uh, seseorang itu tidak menghadiri salat berjamaah? Ya. Tadi kita jelaskan bahwa tidak ada keringanan meninggalkan salat berjamaah kecuali bila ada udur. Ya sampai-sampai buta tidak ada penuntun ke masjid rumah agak jauh dari masjid itu tidak diberi dispensasi dan tidak merupakan uzur untuk mendatangi salat berjamaah sebagaimana yang kisah yang kita sebutkan tadi yaitu kisah Abdullah bin Umi Maktum ibnu Umi Maktum yang tidak diberi eh, izin, dan dispensasi oleh Rasulullah SAW. Wasallam. Nah, jadi uzur apa saja yang membolehkan seorang itu tidak menghadiri sholat berjamaah? Ya, uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Udur terbagi dua. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Udur umum misalnya hujan deras, baik di malam hari maupun siang hari. Angin kencang pada malam kelam, hujan salju, udara udara dingin yang menyengat, banjir, becek, uh, becek ya, jalanan becek hingga susah untuk dilalui gelombang udara panas yang bersangatan di waktu tengah hari dan udur-udur sejenisnya, ya bencana alam. Ya, ini adalah udur umum. Ya, secara umum orang-orang tidak dapat menghadiri sholat berjamaah dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika ia mengumandangkan adzan pada suatu malam yang sangat dingin dan berangin, ia mengucapkan dalam adanya "Sallu fi rihalikum" Salallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Kemudian ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para muadzin agar mengucapkan perkataan di atas apabila malam sangat dingin dan turun hujan deras. Ya, jadi ketika ada bencana, ya banjir, hujan deras, hujan salju, ya udara dingin yang menyengat, udara panas yang bersangatan yang menghalangi orang itu untuk uh, manusia untuk keluar rumah, maka Rasulullah memerintahkan para muadzin untuk mengucapkan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian masing-masing. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Nah demikian. Jadi para ulama sepakat ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battal ia mengatakan bahwa para ulama sepakat dibolehkannya tidak menghadiri jemaah karena hujan deras, cuaca gelap gulita, angin kencang dan sejenisnya. Ya, yaitu eh, bencana-bencana uh, ataupun eh, kondisi-kondisi uh, yang uh, kita katakan mengkhawatirkan, ya, yang membahayakan, angin kencang misalnya, ya, badai petir misalnya dan sejenisnya. Nah itu udur yang bersifat umum udur yang bersifat umum, udur umum. Nah, di sana ada udur yang bersifat khusus. Nah, beberapa udur khusus di antaranya adalah yang pertama sakit. Ya, seorang jatuh sakit. Maka ini merupakan udur baginya untuk tidak mendatangi jemaah. Dan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan penderitanya menghadiri sholat berjamaah yang dapat membahayakan dan memperburuk ya kesehatannya tidak di, eh, termasuk di dalamnya sakit ringan ya seperti ya, pusing kepala sedikit, flu ringan dan sejenisnya. Itu bukan termasuk uzur. Nah, demikian pula ya penyakit eh, sakit-sakit eh, ataupun penyakit-penyakit yang dapat menular kepada orang lain. Nabi mengatakan la tuwarridul musiha minal minal minal minal mumarrid. Eh, minal minal marid. Ya janganlah kamu gabungkan ya antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, jadi kalau ini membahayakan jemaah, ya maka janganlah dia hadir. Itu merupakan udzur baginya untuk tidak hadir berjamaah di masjid. Ya jadi sakit-sakit berat yang akan memberatkan penderitanya dari kesembuhan, yang menghalangi kesembuhan penyakitnya, maka dia dibolehkan untuk tidak menghadiri jemaah. Ya, Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan di dalam agama. Ya, kalau kita ada uzur seperti ini, ya maka ya diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Dan juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, beliau meninggalkan sholat jemaah selama beberapa hari dan memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat ya seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ya di mana ketika Rasulullah sakit ya uh, ya sakit beliau agak berat ya maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau ya jadi salat fardu berjamaah tidak wajib atas orang sakit ya orang sakit yang terbaring di rumah ya sakit menahun orang yang terputus tangan dan kakinya secara silang atau orang yang putus kakinya, orang yang menderita kelumpuhan, orang yang lanjut usia dan sejenisnya, ya. Sakit orang yang terbaring di rumah sakit. Ya, nah demikian. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, para ulama tidak memberi dispensasi untuk tidak menghadiri salat berjamaah kecuali orang yang khawatir terhadap kelemahan dirinya dan orang yang sakit. Nah demikian. Ibnu Hazm mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah demikian. Itu yang pertama, udur yang pertama, yaitu sakit. Sakit berat dan sakit yang menghalangi penderitanya dari kesembuhan jika ia menghadiri jemaah. Yang kedua adalah kondisi tidak aman yang dapat membahayakan diri, harta dan kehormatannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Abdullah bin Abbas mengatakan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu fala illa min udhrin." Ya, barang siapa mendengar suruhan adzan dan ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada udur. Maka orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa udurnya?" Maka beliau menjawab, "Rasa takut dan sakit." rasa takut yaitu situasi dan kondisi yang tidak aman dan sakit misalnya dalam kondisi kerusuhan ya dalam kondisi peperangan kondisi mencekam kondisi tidak aman ya maka ini merupakan udur untuk tidak mendatangi jemaah dan sakit kata beliau nah hadis ini ya diriwayatkan di dalam uh, Sunanul kubro ya tulisan Al Baihaqi dan hadisnya sahih sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, uh, Imam Al Hakim di dalam Mustadraknya. Nah itu udur yang kedua yaitu kondisi tidak aman. Kondisi yang ketiga, udur yang ketiga ya adalah menahan al akhbasain. Al akhbasain adalah buang air buang air kecil dan buang air besar. Ya hajat kecil dan hajat besar. Sebab hal itu akan menghalanginya dari khusyuk dalam sholat. Ya, akan menghalanginya sholat dengan khusyuk. Ya, dan akan menghalangi kesempurnaan sholatnya. Ya, Nah ini berdasarkan hadis Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan saya mendengar Rasulullah mengatakan la salata bihadrati ta'am wa yudafi'ul akhbathan tidak boleh mengerjakan solat saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat menahan al-akhbathain ya yaitu menahan buang air kecil dan buang air besar jadi ketika misalnya lah kita katakan kondisi di mana ketika adzan berkumandang ya ia tersesak ya, ingin buang hajat ya atau ketika ya salat akan ditegakkan ya koma telah dikumandangkan ya ternyata dia sangat e, mendesak untuk buang air kecil dan buang air besar, maka e, dia boleh meninggalkan jemaah ya untuk menunaikan hajatnya terlebih dulu sampai selesai baru dia kembali untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ya ini adalah udur. Ya karena tidak mungkin dia tahan-tahan terus dalam sholat hingga membuat sholatnya tidak khusyuk. Ya pikirannya entah kemana-mana. Ya bahkan mungkin akan timbul mudarat yang lebih besar yaitu ya ya dia buang hajat di situ ya karena sudah sudah tidak tahan lagi misalnya. Nah ini mudarat yang lebih besar ya, tentunya. Maka dibolehkan baginya dan ini merupakan uzur untuk meninggalkan jemaah ya untuk menunaikan hajat. Nah kemudian yang keempat adalah saat makan telah dihidangkan. Seperti hadis yang kita bacakan di atas tadi ya, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak boleh mengerjakan salat saat makanan telah dihidangkan. Nah, diriwayatkan dari Nafi' dan Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar ia mengatakan, "Idza kana ahadukum ala ta'am fala hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis salah." Apabila salah seorang dari kamu sedang menyantap hidangan, janganlah tergesa-gesa hingga ia menyelesaikan makanannya. Meskipun iqamat salat telah dikumandangkan, Nah ini dengan catatan yaitu dia memang berhasrat kepada makanan itu. Ya, lain halnya orang yang tidak berhasrat kepada makanan itu, memang dia sudah kenyang dan nggak ada niat untuk makan, ya maka dia e, mendatangi e, seruan iqamah, ya dia mendatangi seruan adzan. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang memang berhasrat kepada makanan itu. Misalnya dalam kondisi lapar dan dia berkeinginan untuk menyantap makanan itu, iqamah dikumandangkan, maka selesaikan dulu ya kepentingan ya uh, perutnya ini yaitu untuk mengganjal perutnya karena kalaupun dia memaksakan dirinya untuk untuk sholat maka ini akan mengganggu sholatnya ya akan mengganggu sholatnya perut keroncongan makanan sudah dihidangkan beda halnya perut keroncongan nggak ada makanan nah ini tidak mengganggu tapi perut keroncongan makanan dihidangkan ya ikomat dikumandangkan maka dahulukan ini ya santap dulu makanan, selesaikan dulu hajat, ya makanan ini, ya kemudian baru mendatangi sholat. Nah demikian, ya seperti yang dikatakan oleh uh, Ibnu Umar radhiyallahu ma, ya idza kana ahadukum ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa uqwin uqimatis shalah. Barang siapa apabila salah seorang dari kamu sedang menyantap hidangannya, ya maka janganlah tergesa-gesa hingga ia menyelesaikan makanannya meskipun ikomat salat telah dikumandangkan. Nabi mengatakan la salat tabi hadratit ta'am. Tidak ada salat bagi uh, saat makanan telah dihidangkan. Yang kelima, kudur yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah baru makan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap. Seperti bawang putih, bawang merah, lobak dan sejenisnya. Nah kewajiban sholat berjamaah gugur atas orang yang baru memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap. Seperti bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah Alaihi Wasallam berkata, Man akala thuman au basalan, ya fal liya'tazil masjidana, wal fi baitihi. Barang siapa makan bawang merah dan atau bawang putih, hendaklah ia menjauhi masjid kami dan hendaknya ia tetap di rumah saja. Yang dimaksud di sini bukan hanya bawang merah atau bawang putih saja, tapi seluruh makanan yang menimbulkan bau tak sedap. Alasannya adalah mengganggu jemaah salat yang lainnya. Termasuk di dalamnya orang yang sakit kusta atau kudis yang menimbulkan bau, bau busuk dan sejenisnya, atau penyakit-penyakit sejenisnya statusnya disamakan dengan orang yang makan bawang ya karena alasannya sama yaitu mengganggu jemaah mengganggu jemaah nah karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu bani Adam malaikat juga terganggu Nabi mengatakan liyatazil masjidana hendaklah ia menjauhi masjid kami wal yaq'ud fi baitihi hendaknya ia tetap saja di rumah Nah demikian. Nah ini bila bawang merah dan bawang putih itu tidak dimasak. Ya kalau kalau tapi kalau sudah dimasak dan hilang baunya, ya hilang bau menyengatnya, maka ini bukan halangan untuk mendatangi sholat ke masjid. Ini itu yang kelima. Yang keenam, ya imam mengerjakan sholat terlalu panjang hingga memberatkan makmum. Nah dia boleh mufarakah. Ya berdasarkan duet Abdullah bin Mas'ud bahwa seorang laki-laki mengadu, "Demi Allah wahai Rasulullah, saya terpaksa tidak menghadiri solat subuh berjamaah karena si fulan yang mengimaminya terlalu eh, terlalu panjang ya si fulan yang mengimami salat terlalu panjang ya maka belum pernah ya Rasulullah aku uh, uh, belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan yang sangat keras kecuali pada hari itu beliau mengatakan inna minkum munafirin fa ayyukum ma shalla bin nas falyukhaffif sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang lari lari dari ketaatan, lari dari kebaikan, lari dari salat. Ya. Barang siapa yang bertindak sebagai imam hendaklah meringankan salat. Ya, hendaklah meringankan salat. Kemudian yang ketujuh adalah mengantuk berat. Ya. Udzur yang ketujuh adalah mengantuk berat. Sedang sangat mengantuk. Ya, dan tidak mungkin dia tahankan, maka hendaklah dia tidur terlebih dulu. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Qatadah ya ia mengatakan innahu la tafrita fin naum innamat tafrit fil yaqabah fa idza saha ahdu ahadukum an salatin falyusalliha hina yadhkuruha wa minal minal wa minal ghadi lil waqti tidak terhitung lalai karena tertidur baru terhitung lalai apabila dalam keadaan terjaga jika kalian terluput mengerjakan salat hendaklah ia mengerjakannya saat, saat ia mengingatnya nah, demikian saat ia mengingatnya jadi ini udur ya uh, yang membolehkan seorang itu ya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah yaitu dalam kondisi mengantuk berat ya maka hendaklah dia ya pergi tidur dulu menghilangkan kantuknya baru kemudian dia uh, mengerjakan sholat. Udur yang kedelapan adalah tidak punya baju. Ya ini disebutkan oleh Alimu menawawi dalam kitab Raudhatul Talibin ya salah satu ya udhur adalah tidak punya baju mau ke masjid nggak punya baju untuk menutup aurat ya maka ini adalah udur yang membolehkan dia meninggalkan jemaah kemudian yang kesembilan dalam keadaan safar dan khawatir ditinggal rombongan ya maka dia boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah nah ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al Mughni ya musafir tidak wajib ya musafir yang sedang berjalan ya dia tidak wajib ya menghadiri sholat berjamaah nah demikian ya musafir yang sedang berjalan ya maka dia tidak wajib mengerjakan sholat berjamaah kecuali musafir yang sudah turun nazil yang sudah menetap walaupun dalam masih dalam kondisi safar jika adzan berkumandang maka hendaklah dia mendatangi sholat berjamaah yang ke sepuluh sedang sibuk mengurus jenazah. Ya, sibuk mengurus jenazah. Ini salah satu uzur yang disebutkan oleh para ulama dibolehkannya meninggalkan salat berjamaah. Kemudian yang ke-11 adalah kegalauan yang menghalangi khusyuk di dalam salat. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan termasuk kedalaman fikih seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dulu hingga ia dapat mengerjakan sholat dengan hati yang lapang. Nah demikian, ya. E, selain di eh, udur-udur e, yang telah disebutkan di atas, ya ada juga yang lainnya seperti misalnya termasuk juga orang yang sangat rindu kepada sesuatu dan belum memperolehnya, orang yang sedang sibuk mencari barangnya yang hilang, orang yang sedang berusaha mengembalikan barangnya yang dirampas, kegemukan yang melebihi batas kewajaran, orang yang mendapat gangguan di tengah jalan atau di masjid, orang yang takut tertimpa fitnah atas dirinya, atau dirinya dapat menimbulkan fitnah atas orang lain, dan beberapa udur-udur yang lainnya. Asuyuti berkata dalam kitab Al-Ashbah wan Nadair, udur-udur yang membolehkan meninggalkan solat berjamaah ada sekitar 40. Ya, salah satunya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al di dalam kitab Zadul Ma'ad, itu seorang yang tengah diisolir, dikucilkan oleh kaum muslimin itu merupakan udur ia boleh meninggalkan sholat berjamaah ini diisolir yang dibenarkan dalam eh, syariat ya karena ya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Ar-Rabi duduk di rumahnya mengerjakan sholat di rumah dan tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu ketika ya ditangguhkan penerimaan uh, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka dia mengerjakan sholat di rumah ya kisah Uhilal bin Umayyah dan Mararah bin Ar-Rabi'. Nah demikian ikhwanifiddin para pendengar yang uh, berbahagia. Nah itulah beberapa udur ya di mana seorang itu ya boleh meninggalkan salat berjamaah. Adapun selain mereka ya maka tidak boleh ya untuk meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja tanpa uzur. Karena eh, barang siapa yang mendengar seruan adzan dan dia tidak mendatanginya, maka tidak ada pahala bagi sholatnya kecuali ada uzur dan dia uh, tetap wajib mengerjakannya ya tapi dia mendapatkan dosa. Nah itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka janganlah kita ya menjadi orang-orang yang lalai, ya orang-orang yang uh, dikencingi uh, telinganya oleh syaitan, yang telah dikuasai oleh syaitan, ya orang-orang yang Nabi berkehendak untuk membakar rumah-rumah mereka, ya uh, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah demikian ini merupakan salah satu syiar Islam dan salah satu tujuan dibangunnya masjid-masjid. Ya, tujuan dibangunnya masjid adalah untuk dimakmurkan dan memakmurkannya adalah dengan mengisinya ya dengan ibadah sholat yaitu sholat-sholat berjamaah. Nah demikian. Nah itulah pendapat yang paling rojih dan kita oleh karena itu konsekuensinya kita katakan bahwa meninggalkan salat berjamaah ya tanpa uzur dan mengerjakannya sendirian di rumah tanpa uzur itu merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Ya, nah demikian ancamannya Rasulullah mengancam berikan ultimatum akan membakar rumah-rumah mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengultimatum bahwa mereka akan dikunci mati hati mereka dan akan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, nah demikian kemudian di ultimatum bahwa mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan ya dikuasai oleh syaitan nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan tanda-tanda kemunafikan ya nah kemudian di antara ancamannya adalah ya uh, uh, disebutkan bahwa ya mereka adalah orang-orang yang telah dikencingi telinganya oleh syaitan nah kemudian di antaranya juga adalah bahwa eh, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini ya mereka adalah orang-orang yang merugi ya karena sholatnya tidak berpahala sementara dia membawa dosa sholat tidak berpahala tapi membawa dosa coba lihat dan jadilah masuklah dia ke dalam golongan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya eh, demikianlah para pendengar yang berbahagia sahabat rojak dimanapun eh, saudaraku berada, eh, dosa besar yang ke-65 adalah meninggalkan sholat berjamaah tanpa udur. Tadi sudah kita jelaskan ya memang kita akui di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita simpulkan tadi ada empat pendapat ya yang mengatakannya fardu kifayah, fardu uh, ada yang mengatakannya sunnah muakkadah, ada yang mengatakan uh, eh, sholat jemaah itu adalah syarat, syarat sah sholat dan yang keempat Salat berjamaah itu adalah fardu ain. Ya, kita memilih pendapat yang keempat ini. Ini adalah pendapat yang didukung oleh banyak dalil. Ya, bahwa salat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Ya, berdosa seseorang itu karena meninggalkannya. Ya, meskipun salatnya tetap sah dikerjakannya sendirian, namun dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia menuai dosa. Ya, ada beberapa ancaman yang disebutkan di dalam hadis dan ini menunjukkan bahwa ini termasuk dosa besar. Di antaranya adalah Rasulullah berkehendak untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya adalah Allah mengunci mati ya eh, hati orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Mereka adalah orang-orang yang dikelincingi telinganya oleh syaitan. Ya, di antaranya adalah ya bahwa eh, Eh, meninggalkan sholat berjamaah ini termasuk tanda-tanda kemunafikan waliyadzubillah. Nah demikian saja ya fiddin. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin sahabat Radio Rojak dimanapun saudaraku berada. Ya Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian saja. Aku lupa lihat. hada li walakum muslimin. Innahu huwal ghafur rahim.